بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab fikih Asmaul Husna pembahasan dalam rangka kita memahami dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diantara keutamaan kita mem memiliki perhatian terhadap asma Allah al-husna seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walillahi tis'atun wa tis'ina atau inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah memiliki 99 nama Man ahsaha dakhalal jannah Barang siapa yang mengihsa nama-nama Allah tersebut maka dia akan masuk jannah. Yang maksudkan dengan mengihsa adalah satu dia mengetahui bahwa itu adalah nama Allah. Yang kedua, dia faham tentang makna kandungannya. Yang ketiga, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi tuntutan dari nama Allah tersebut. Contoh seperti yang telah kita lewati pembahasannya di antara nama Allah Subhanahu wa taala seperti kemarin Al-Ahad. Allah adalah Ahad. Yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, satu-satunya tidak ada duanya baik dalam hal rububiyah dalam hal asma wa sifat dalam hal uluhiyah kita tahu ahad adalah nama Allah kita faham maknanya ada seperti itu dan kita kemudian tertuntut mewujudkan totalitas pengesaan kita kepada Allah baik dalam hal rububiyah bahwa Allah satu-satunya pemilik rububiyah dan tidak ada selain Allah yang memiliki rububiyah Allah satu-satunya pemilik kesempurnaan sifat tidak ada selain Allah yang memiliki kesempurnaan sifat dan menuntut dari itu semuanya totalitas memberikan ubudiyah ibadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana tidak ada yang memiliki rububiyah selain Allah sebagaimana tidak ada yang memiliki kesemua sifat selain Allah maka dia pun tidak memberikan ibadah jenis apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala sehingga dia totalitaskan ibadah itu hanya semata-mata tertuju kepada Allah taala dan juga seperti yang telah kita lewati juga perkataan Al-Imam Ibnul Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala akmalun nas ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutalliqu 'alaiha al-bashar manusia yang paling sempurna dalam mempersembahkan ubudiyahnya kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah terangkan kepada manusia sehingga semakin seorang itu dia memahami nama-nama Allah Ta'ala semakin banyak nama-nama Allah yang dia ketahui maka dia akan semakin sempurna semakin banyak ubudiah yang dia persembahkan kepada Allah dan semakin sempurna dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan di antara nama Allah adalah As-Samad. Sebagaimana Nama Allah Al-Ahad. Nama Allah As-Samad ada di dalam satu surat yaitu surat Al-Ikhlas. Ada di satu tempat yaitu pada surat Al-Ikhlas. Sehingga beliau mengatakan waqad warada hadzal ismu fi suratil ikhlas dan nama Allah Somad ini hanya terdapat di satu tempat yaitu pada surah Al-Ikhlas. Dan dikatakan surat ini Al-Ikhlas karena mengandung penjelasan tentang pemurnian, penjelasan tentang keasaan Allah Subhanahu wa taala ada dua surat yang Rasulullah SAW sunahkan untuk kita baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam beberapa salat sunnah yang pertama diantaranya ketika kita salat sunnah setelah selesai tawaf Kemudian kita ke belakang eh, makam Ibrahim dua salat dua rakaat rakaat yang pertama baca Fatihah kemudian surat al uh, surat Al-Kafirun Rakaat yang kedua setelah Fatihah kita baca surat Al-Ikhlas Demikian pula dalam Salat sunnah Ba'diyah Maghrib Dan salat sunnah Qoblah Subuh Qobliyah Subuh Ini diantara tempat yang disunahkan Kita membaca dua surat tersebut Qul ya ayyul kafirun Dan Qul wallahu ahad Atau al-ikhlas Dua-duanya ini Sesungguhnya penjelasan tentang pemurnian Allah Ta'ala kalau suratul ikhlas pemurnian Allah berkaitan dengan rububiyah dan asma sifat sehingga masuk dalam penjelasan tentang keesaan Allah hal-hal yang perlu kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala keesaan Allah yang sifatnya teoritis. Sedangkan kuliah ya al kafirun adalah pengesaan kepada Allah yang sifatnya praktis atau ubudiyah. Qul Allah ahad bicara tentang Allah. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Allah adalah Ahad Allah adalah As-Samad Allah adalah Lam Yalid Walam Yulad Allah adalah Walam Yakun Lahu Kufwan Ahad Ini totalitas bicara tentang Pemurnian Allah Keasaan Allah Pemurnian keasaan Allah Bahawa Allah adalah satu-satunya Tidak ada yang sebanding-sebanding dengan Allah Ta'ala. Surat Al-Kafirun bicara tentang tuntutan praktis ibadah kita bahwa kita menegaskan dengan lantang kita tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana surat ini turun tawaran orang-orang Quraisy kepada Nabi Ya Muhammad ini ingin membuat kalau istilah orang win-win solution Dahlah kita begini aja lah Gak usah rame-rame Gak usah kekeran Saya tak nyembah sesembahanmu setahun kamu nanti nyembah sesembahanku setahun eh enak enakan itu aja lah podo-podo gak usah kejegan seakan-akan tawaran yang Masya Allah toleransi guyub, rukun, saro bareng baik tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala kayak sambil meledek untuk disampaikan kepada orang menawarkan seperti itu. Apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun Wahai orang-orang kafir Wahai orang-orang yang memang tidak mau menerima Islam Tidak mau mentauhidkan Allah Dia tetap ingin menjadi orang musyrik Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Saya tidak akan pernah mau menyembah apa yang kalian sembah dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Mas kalian, penegasan seorang mukmin ahli tauhid la a'budu ma ta'budu mbok ya sampai kapanpun kata orang Jawa sak cek dumlek sak lawase urip sampai kiamat sampai ada bling bosok oh gak akan aku menyembah apa yang kamu sembah dan kamu Selama tidak mengesahkan Allah Walaupun kamu beribadah kepada Allah Kamu tidak dianggap beribadah kepada Allah Ta'ala Wala antum abiduna ma'abud Kami itu tidak menyembah apa yang aku sembah Mas kalian Orang-orang musyrikin Dia memiliki berbagai macam amal ubudiah kepada Allah Ta'ala Haji, doa, nazar, puasa. Mereka biasa melakukan ini dan ini termasuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Lafat-lafat tentang Allah itu lanyah. Mereka kalau mengucapkan tentang Allah saja lanyah. Tapi yang menjadi masalah itu mereka tidak memurnikan ibadah totalitas hanya kepada Allah mereka melakukan penyembahan kepada selain Allah Ta'ala ini yang Allah anggap mereka itu tidak beribadah kepada Allah artinya ibadah yang tidak dimurnikan kepada Allah itu tidak dianggap ibadah makanya mbak <clears throat> sekalian orang-orang musyrikin walaupun dia sudah memiliki banyak macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka belum memurnikan totalitas ibadahnya kepada Allah, maka tidak dianggap oleh Allah Ta'ala ibadahnya itu. Yang Allah tuntut adalah pemurnian ibadah. Tidak boleh dicabang-cabangkan kepada selain Allah Ta'ala. Ah, surat Al-Ikhlas kemarin telah kita sampaikan keutamaannya diantaranya apa kemarin satu Surat Al-Ikhlas Orang yang mencintai surat ini Allah mencintainya atau bahkan Allah masukkan surga karena kecintaan dia kepada surat Al-Ikhlas ini. Karena isinya adalah sifatur Rahman. Yang kedua bahwa surat Al-Ikhlas ini sulusul Quran sepertiga kandungan Al-Quran sepertiga Al-Quran sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan kepada sahabat, Ayat jisu ahatukum ayyaqa'a thuluthal Qur'an filaila. Apakah kalian gak bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Kata para sahabat, merasakan beratnya apa yang ditawarkan oleh Nabi baca Quran seperti sepertiga Quran semalam Benten jus berarti sedoso jus. Sedoso jus kalau dibaca semalam eh, dibaca butuh waktu benten jam? Ya kira-kira 10 jam atau kurang dikit-dikit tergantung bacanya juga. Ah, baca 10 jam semalam. Ya bisa tetelen bisa ya, terasa berat. Maka kata para sahabat, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Mana di antara kami yang kuat ya Rasulullah, yang mampu ya Rasulullah baca Al-Qur'an semalam sepertiga Qur'an? Faqala Nabi mengatakan Allahul Wahidus Samad sulusul Qur'an. Surat itu qul huwallahu ahad Allahu samad itu adalah sepertiga dari Al-Quran. sekalian, sekarang mari kita lihat apa itu makna as-samad. Makna as-samad beliau mengatakan di sini as-samadu maknahu as-sayyidul azim alladhi qad qamula fi ilmihi wa hikmati wa hilmi wa qudrati wa izzati wa azamati wa jami'i sifati Samad adalah As-Sayyidul Tuan besar Sayyid yang agung Tuan besar Kenapa dikatakan Tuan besar Yang terkumpul padanya itu kamulah fi ilmi ilmunya sempurna wa hikmati hikmahnya itu sempurna wa santunnya itu sempurna wa qudrati kekuasaannya itu sempurna wa izzati izzah keperkasaannya sempurna wa azamati dan keagungannya sempurna wajami isifati sifati dan seluruh sifat-sifatnya ada sifat-sifat yang sempurna sehingga dikatakan tuan besar. Kalimat sayyid tuan karena padanya itu mengumpulkan sifat-sifat yang mulia. Sehingga dikatakan tuan karena kemuliaannya, keagungannya. Maka di antara yang Rasulullah pernah ingatkan tidak boleh kita menyebut orang munafik itu dengan sayyid. Karena di dalam diri orang-orang munafik itu terkumpul sifat-sifat yang busuk, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek yang dengannya itu Allah katakan innal munafikina fid asfal minan nar. Pendusta, pengkhianat, menyelisih janji, merusak di muka bumi, dan seterusnya. Sehingga berkumpul sifat-sifat yang busuk, yang buruk, yang rusak, maka tidak boleh dipanggil orang munafik dengan sayyid, yaitu dengan tuan. Karena tuan itu adalah terkumpul padanya sifat-sifat yang mulia fahuwa wasi'un sifat azimuha sehingga nama As-Samad ini adalah nama Allah yang luas yang menghimpun segala keagungan nama-nama Allah yang lainnya sehingga Allah menjadi As-Samad alladhi samadat ilaihi jami'ul makhluqat yang seluruh para makhluk itu bergantung total kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kebutuhannya dalam segala keperluannya maka seluruh makhluk ini totalitas bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala maka telah kita sampaikan kemarin bahwa dasar yang membangun hubungan antara hamba dan Allah itu hubungan ubudiyah hubungan ubudiyah ini dibangun karena hamba ini adalah fakir hamba ini adalah fuqara'u ilallah hamba-hamba yang kere yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, zat yang makaya yang bisa memenuhi segala kebutuhan para hamba. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terangkan bagaimana ini ghaninya Allah, kekayaan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan Allah adalah zat yang layak disembah dan Allah jelaskan pula bagaimana sifat dhaif dan fakirnya hamba sehingga hamba yang paling berbahagia, hamba yang paling totalitas dalam mempersembahkan ubudiahnya kepada Allah taala dan menggantungkan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisalaha rabbun siwa. Tidak ada bagi makhluk ini Rabb selain Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang kuasa menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang memenuhi segala hajat-hajat mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya ah, wala maqsuda ghairahu. Dan tidak ada tempat untuk mengalamatkan segala kebutuhannya kecuali hanya kepada Allah taala. ketika dia punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, punya ya ini keperluan-keperluan tidak ada yang kita tujukan hajat-hajat kita ini kecuali kepada Allah. Keluhan-keluhan kita hanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taksuduhu wa taljau ilaihi fi islahi umuriha ad-dunyawiyah wa islahi umuriha ad-dunyawiyah kalian tidak ada selain Allah tempat untuk dia menunjukkan dan bersandar dalam upaya memperbaiki segala urusan kehidupan dunianya taksuduhu inda nawaib wa mas'ajab tadarra'a tadarra'a tadarra'a ilaihi tidak ada tempat untuk dia menunjukkan segala hajat, musibah, kesedihan-kesedihan yang dia miliki kecuali hanya kepada Allah Ta'ala tadarra'a ilaihi idza sabatha syada'id wal qurabat kalau dia punya kalau dia tertimpa musibah-musibah tertimpa berbagai macam malapetaka-malapetaka tidak ada tempat kita untuk beristighosah Meminta untuk dihilangkan Segala kesulitan-kesulitan tersebut Diangkat segala musibah-musibahnya Kecuali hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah as tempat bergantungnya seluruh para makhluk dalam menggantungkan segala hajat-hajat mereka maka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan As-Samad adalah as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadi wasyariful ladzi qad kamula fi syarfi wal azim alladzi qad kamula fi 'azamati wal halim alladzi qad kamula fi hilmi wal ghina alladzi qad kamula fi والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف وسؤده وسؤدته وسؤده وهو الله سبحانه هذه صفاته لا تنبغي إلا له kata Ibn Abbas beliau mengatakan As-Samad adalah Sayyid Tuan Yang sempurna Kemuliaannya Sempurna Ini kepemimpinannya Kemuliaannya Keagungannya Sempurna kecerdasan dan kesantunannya sempurna rina kekayaannya sempurna keperkasaannya sempurna ilmunya sempurna hikmahnya sehingga menghimpun segala kesempurnaan dan itulah Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki sifat seperti ini kecuali Allah maka Allah adalah satu-satunya tempat bergantungnya seluruh para makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mas sekalian nama Allah ta'ala as-samad ini mesti menimbulkan samarat mesti menimbulkan buah Di antara buah yang tumbuh Di antara buah yang mesti muncul Dari pemahaman kita tentang nama Allah As-Samad Yang pertama adalah Mahabbatullah Hendaknya muncul dalam hati kita rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pemilik segala sifat kesempurnaan yang dengan itu makhluk totalitas membutuhkan Allah bergantung kepada Allah seperti bayangan Tuhan besar yang punya sifat kemuliaan yang sempurna dan yang lainnya totalitas membutuhkannya ini mesti memunculkan sifat mahabbah karena kecintaan itu akan tumbuh dari pengetahuan kita tentang kesempurnaannya dan keuntungan yang kita dapatkan dari bermuamalah dengannya. Seorang semakin kita ketahui sifat kesempurnaannya, dia cerdas, dia punya bar, dia sangat pandai, sangat santun, berakhlak mulia, dermawan. Semakin banyak sifat melekat pada dia, maka semakin mesti tumbuh kecintaan kita. Semakin besar semakin mendalam kecintaan kita. Apalagi dia pemilik sifat yang seperti itu lalu kita mendapatkan keuntungan darinya. Maka akan semakin besar pula kecintaan kita. Kita hanya dengar saja ada seorang raja, masya Allah, beliau sangat pandai, sangat penyabar, sangat santun, sangat dermawan, sangat perhatian, sangat penyayang. Kita yang tidak kena cipratannya saja, dengar gitu aja, kita ini akan tumbuh rasa senang, mencintai, mengagungkan, memuliakan. Apalagi kita terlibat, kita ini mendapatkan segala-galanya darinya maka akan menumbuhkan kecintaan yang lebih besar lagi kepada yakni darah raja tersebut dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita mengetahui tentang totalitas kesempurnaan yang hanya dimiliki Allah seperti itu, harus menimbulkan ifradullah menimbulkan sifat sikap pengesaan kepada Allah taala dalam hal tawakul, dalam hal tawakal kita, dalam hal ta'alluq, dalam hal ketergantungan kita sehingga totalitas kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita sudah begitu akan membuat kita tenang. Seperti kita misal masuk benteng yang kokoh, yang kuat, yang hebat, sehingga kita betul-betul merasa aman dan masuk ke benteng tersebut. Kita gantungkan segala urusan kita kepada zat yang melantasi, yang mumpuni. Ibaratnya, ibaratnya cantolan itu kita nyantolkan kepada yang sangat kokoh celak itu nyantolnya itu jadi betul-betul mantap gak goyang-goyang lagi tapi kalau nyantolnya itu kepada paku yang gawil-gawil, nyantolkan gini langsung bisa melorot ambiar, maka tidak akan tenang. Tidak akan buat kita tenang. Nyantolkan urusan kita kepada zat yang betul-betul ya ini memiliki kesempurnaan dalam hal ini. Oleh karena itulah buah tauhid semakin orang itu sempurna tauhidnya, tawakalnya itu semakin sempurna. Nabi Ibrahim ketika dieksekusi untuk dilemparkan ke perapian saking besarnya perapian itu ngelemparnya Ibrahim pun pakai manjani alat pelimpah dari jarak jauh Ibrahim cukup dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil Cukuplah bagiku Allah dan Allah sebaik-baik pelindung. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah dan Allah sebaik-baik yang melindungi. Udah tentu. Diserahkan kepada zat yang bisa merantasi segala-galanya. Kalau kita menyerahkan urusan itu kepada orang merantasi, tenang kita. Tapi kalau kita serahkan urusan pada orang yang bahlul, walah, kita sudah enggak karuan pikiran kita. Ah, sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditakut-takuti manusia, kata orang. Awas, manusia telah berkumpul dalam jumlah yang besar untuk menghancurkan kalian. Apa ucapan Nabi dan para sahabat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini membuat tenang, membuat hatinya tenang. Sehingga segenting apapun masalah itu Begitu diserahkan kepada Allah Semua urusan itu sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga sekalian Mesti menimbulkan takdim Rasa pengagungan kita kepada Allah ta'ala Seperti telah kita sampaikan bahwa Seluruh masalah Seluruh sikap-sikap yang menyimpang baik itu syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat ini semuanya terjadi itu karena rendahnya rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang itu betul mengagungkan Allah, dia tidak akan musyrik, tidak akan kafir, tidak akan munafik, tidak akan menjadi ahlul bid'ah, tidak akan tenggelam dalam maksiat, Bagaimana dia akan muslim? Wong tidak ada yang sekufu, sekutu, tidak ada yang sebanding, setanding dengan Allah Ta'ala. Bagaimana dia akan kafir sedangkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas ngegleh kayak matahari di siang bolong. Orang yang mengingkarinya akan diingkari oleh semua orang jam 12 siang matahari terang ngentang-ngentang kok mengingkari matahari dia barang siapa mengagungkan Allah dia tidak akan nifak bagaimana akan munafik akan menipu Allah sedangkan Allah itu mengetahui segala-galanya kalau dia mengagungkan Allah dia tidak akan tenggelam dalam bid'ah bagaimana dia akan tenggelam dalam bid'ah sedangkan Allah yang ma ilmunya sempurna Al-Khabir Al-Alim, Al-Hakim telah menurunkan agama dalam tu agama yang sempurna dan bagaimana dia akan enjoy akan menikmati merasa aman dengan maksiat sedangkan Allah melihat total apa yang dia lakukan sehingga semua penyimpangan-penyimpangan itu akarnya adalah karena tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir di antara buah yang mesti tumbuh dari kita adalah itu kita menjadikan asma Allah al-husna doa wasilah kita dalam berdoa kepada Allah taala karena di antara tuntutan kita mengenal Allah adalah menjadikan nama Allah sebagai doa di dalam doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti bawahnya ada doa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ila illa anta al-ahad as-samad. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu yang yang aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali dirimu engkau adalah al-ahad as-samad ini namanya bertawasul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Bos kalian minta maaf Pak hari ini kita pulang meruput Tadi safar Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan tentang as samad cukup bagi kita untuk mengenal ini Allah adalah memiliki nama As-Samad. Semoga Allah menanamkan diri kita kecintaan yang semakin besar kepada Allah, rasa ketergantungan kita yang semakin total kepada Allah taala karena semakin kita memiliki ketergantungan total kepada Allah itu semakin menunjukkan kesempurnaan hamba tersebut semakin mulia di hadapan Allah karena hamba yang paling mulia adalah hamba yang yakni paling menghinakan diri dan paling merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Hamba yang paling dibenci oleh Allah, hamba yang merasa cukup dan merasa tidak butuh dengan Allah taala sehingga Allah menamai dengan mustakbir orang-orang yang sombong.